Menganggap sial sebuah tempat, sebuah hari, sebuah bulan, atau seorang manusia. Dan itu bukan penyebab kesialan secara sunnatullah. Ini haram bahkan terancam syirik. Apa yang disunahkan? Al-fa'lu. Al-fa'lu. Yu'jibuhu al-fa'lu. Nabi sangat senang mengucapkan ucapan al-fa'lu. Apa yang mengandung harapan. Sembuh insya Allah, tidak apa-apa, sukses, berhasil, ya, selamat insya Allah. Ucapan-ucapan seperti ini sangat disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ucapan Al Imam Hasan Basri tentang al jibt Beliau mengatakan ronnatus syaitan. Suara syaitan, bisikan syaitan. Ya. Di riwayat lain dengan perbedaan uh, tulisan di tafsir Ibnu Katsir, ronah di sini roknya diganti alif. Ya. Taknya di sini tidak bertitik, berarti menjadi ha. Berarti innahu syaitan. Ya. Karena di hari itu tidak ada fathah, kasrah, tasjid maka ronnah dengan annahu uh, mirip secara tulisan. Ya, betul-betul mengandalkan hafalan. Bisikan syaitan atau dengan uh, alif tadi berarti dia adalah syaitan. Sama dengan uh, tafsiran di awal bahwa al-jibt adalah as-syaitan. Ya. Tagut uh, sihir. والظاهر أن رنة الشيطان أي وحي الشيطان yang dimaksud dengan bisikan syaitan adalah wahyu syaitan. Dalam beberapa ayat dikatakan uh, syaitan itu mewahyukan. La yuhuna ila awliyaihim. setan memberikan wahyu kepada wali-wali mereka, e, kekasih-kekasih mereka, kekasih syaitan. Maka ada wali waliullah, ada walius syaitan. Auliaullah, auliaus syaitan. Ya. Dianggap wali, dia bisa terbang, dia bisa uh, berjam-jam di air tapi nggak pernah sholat. Malah minum khamar maka betul wali, wali siapa? Wali syaitan. Ya. Fahadihi min wahyi syaitani wa imla'ihi. Ini merupakan wahyu yang datang dari syaitan. Syaitan itu mengimlakkan, membisikkan kata-kata itu. Maka tidak jarang kita saksikan orang yang begitu uh, ngotot begitu kokoh dengan kesesatannya, menyangka bahwa itu dari Tuhan, dari malaikat, padahal itu syaitan. Ya. Orang-orang mentertawakan dia, dia tidak ambil peduli, dia yakin ini kebenaran dari Tuhan, ini bisikan Tuhan, ini ilham dari Tuhan, wahyu dari Tuhan, tidak taunya syaitan. Dari mana bisa tahu? Tentu dari sunnah, dari ilmu tanpa ilmu, iya. Kita yang sudah belajar, apabila kita mendengar bisikan, ya, mengatakan sesuatu yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, membisikkan di telinga kita, ternyata jilbab tidak wajib, ternyata sholat hanya empat waktu, tentu kita tolak, itu syaitan. Karena kita sudah belajar. Bagi yang belum belajar, baru saja masuk Islam misalnya, dia akan percaya, akan tergoda. Maka apa yang bisa melawan kesesatan itu? Kekuatan fisik, kekuatan badan, ketaatan? Bukan. Tapi ilmu. Berapa banyak orang yang taat? Dia sholat, tidak pernah tertinggal, zikir, wirid. Tetapi tanpa ilmu, dia bisa uh, disesatkan oleh syaitan. Siapa yang tidak bisa disesatkan? Oh, yang berilmu. Nanti masih ingat anak muda Arab yang lain membesarkan Dajjal, yang lain menyembah Dajjal. Dia dengan lantang mengatakan, Anta Dajjal Al-Kazzab. Engkau adalah Dajjal si pendusta, bukan Tuhan. Padahal yang lainnya menyembah. Kenapa? Karena anak muda ini berilmu. Anak muda ini baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai, membaca sunnah-sunnah Nabi. Dia yakin betul bahwa ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Alaihi Wasallam tidak salah lagi. Rambutnya keriting, matanya buta sebelah, ada tulisan Kak Fa'ra dijadi di jidatnya, dia tahu. Dari mana? Karena dia belajar, dia berilmu. Maka dengan ilmu kita bisa selamat dari berbagai macam subhat, kesesatan, aliran sesat, insyaallah taala. Bukan dengan ketaatan. Bukan dengan ibadah Berapa banyak ahli ibadah, lalu dia sesat, mengamalkan dan mengikuti torekot-torekot sesat, kenapa? Tidak berilmu. Ya, maka keutamaan ilmu dibanding ke, dengan keutamaan, keutamaan ibadah, jauh. Jauh. Keutamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah, kata Nabi, perbandingannya seperti keutamaanku dengan orang terlendah di antara umatku. Jauh sekali kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia termulia. Itulah ahli ilmu. Ahli ibadah yang terendah, per perbandingannya jauh. Jauh sekali. Ya, ketika seseorang ahli ibadah dan dia tidak berilmu. Bahkan dari ibadahnya dia dapat apa? Kalau tanpa ilmu dosa. Ya, dosa. Dia apa? mencium hajar aswad dengan mengecup, mengeluarkan bunyi, ini kan dosa terbawa oleh kebodohan dia. Yang penting mencium hajar aswad. Gitu. Dia memakai pakaian ihram padahal sudah melewati mikot. Sudah di jeda karena kebodohannya. Ya, kan berdosa. Beribadah tidak mencontoh Nabi kan berdosa. Tidak taat kepada Nabi kan berdosa. Nabi mengatakan hudu'an dimana manasikakum ambillah manasik haji kalian dari aku. Sementara kita tidak mencontoh Nabi. Nabi mencontohkan setiap melewati mikot sudah harus memakai pakaian yang haram. Ini sudah sampai jeda, sudah melewati lam belum memakai pakaian ihram. Ya. Dari mana? Dari kebodohan dia. Berdosa tentu. Berarti kita sholat tidak menunjuk dengan jari. Berdosa kan? Berarti kita tidak taat kepada Nabi. Kan Nabi mengatakan sholatlah kalian persis seperti caraku sholat. Cara sholat Nabi bagaimana ketika tahiyat? Menunjuk dengan jari. Kita nggak menunjuk, ya tentu berdosa. Nggak taat kepada Nabi kan berdosa. Berarti kita sholat tidak mencontoh Nabi. Pak Nabi mengatakan, contohlah cara sholatku. Ya. ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعا من الكفر tidak syak lagi bahwa orang yang mendapatkan wahyu dari syaitan, orang yang mengamalkan sesuatu yang datang dari syaitan, maka dia telah mengamalkan satu bagian dari kekufuran. Perbuatan syaitan diambil, perintah syaitan dilaksanakan. Berarti kekufuran. Ya. Yeah. Nah, kemudian ucapan Hasan Basri ini e, ternyata di tafsir Ibnu Katsir uh, bukan rannah tetapi innahu sebagaimana yang tadi kita singgung wa wajhu kaunil iyafah min sihri anna al-iyafata yustanadu fiha al-insan ila amrin la haqiqata lahu iyafah masih ingat iyafah ya melepaskan uh, burung melepaskan burung kita punya burung, kemudian burung itu dilepaskan. Kemana burung ini terbang dari uh, tangan kita? Apa ke kanan, apa ke kiri, apa ke depan, apa ke belakang? Ini berpengaruh pada keputusan yang akan dia ambil. cara ya, cara-cara seperti ini banyak di berbagai negeri Muslim uh, dengan berbagai macam jenis. Ini salah satunya dengan uh, burung. Ini tidak ada hakikat sama sekali. Bagaimana mengambil sebuah keputusan hanya berdasarkan terbangnya seekor burung. Famada yakni kaunu ta'iri yadhabu yaminan au shimalan au amaman au khalfan. Apa hubungannya dengan burung uh, terbang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang dengan nasib, dengan keputusan yang akan diambil, apa hubungannya? Sebagaimana kaum kita, apa hubungannya uh, bulan suro dengan pernikahan, bulan syawal dengan pernikahan? Tidak ada. Ya. Barangkali di kita salah satu sunnah, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi bersama Aisyah kemarin, nikah di bulan syawal, barangkali kita bukan di bulan syawal, tapi di bulan apa? Kalau di kita, iya di bulan suro, di bulan Muharram. Ya. Ada beberapa Eh, suku di negeri kita ini yang menganggap sial dan oh, pantangan sekali nikah di bulan suro. Ya, nah, kita contohkan, gitu. Atau angka 13 misalnya. Orang takut dengan angka ah, kita mengambil angka 13. Ya, ini bagian dari sunnah. Diterjang, dilawan, gitu. Kita tidak boleh mengatakan ya nggak usah Mau cari penyakit lah. Eh. Ya siapa tahu kan kita cari amannya, cari selamat. Ya berarti nggak yakin. Berarti terkena subhati itu. Bahwa angka 13 ada apa-apanya, baju hijau di pantai selatan ada apa-apanya, nikah bulan suruh ada apa, berarti terkena. Wajib bagi kita untuk mengingkari. Dengan perbuatan itu kita lawan. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam melawan keyakinan jahiliyah bahwa nikah di bulan Syawal mendatangkan sial. Ya. Fahadza la aslalahu. Ini la aslalahu tidak ada asal usulnya. Ya, dari syariat ini tidak ada asal usulnya. Walaysa bisababin syar'iyyin wala hissiyyin. Ini bukan sebab yang syar'i dan bukan sebab yang hissi. Sebab kan ada dua. Sebab yang hissi seperti kita berobat kemudian sembuh, kita dipijit kemudian hilang capeknya, kita bekerja keras kemudian dapat uang, sukses. Ini kan sebab yang hisiyah Bisa dinalar. Yang kedua, sebab syar'i. Kita panjang umur gara-gara silaturahim. Ya, tidak ini tidak hisiyah. Enggak ilmiah, enggak masuk akal. Apa hubungannya silaturahim dengan panjang umur? Tapi ini syar'i. Anda ditetapkan oleh syariat ini. Kalau Allah wa kalau Rasul. Falyasil rahimah. Sambunglah tali silaturahim. Kalau engkau ingin uh, diluaskan rizki dan dipanjangkan umur. Masuk kita tidak yakin dengan sabda Nabi. Nah, ini sebab yang syar'i. Ya. Sudah berobat ke sana kemari belasan tahun nggak sembuh-sembuh. Lalu kita usaha dengan cara syar'i apa? Memperbanyak sodako. Ya, bentar-bentar surakoh ada yang butuh kita kasih. Dengan mengharapkan kesembuhan dari Allah, bolehkah? Boleh. Karena ini sebab syar'i. Memperbanyak surakoh kemudian sembuh dari sakit, ini sebab yang syar'i. Bahkan beberapa imam memfatwakan keluarganya. Misalnya anak saya sakit, istri saya sakit, kemudian saya memperbanyak surakoh ini pun bagian dari sebab yang syar'i. Ya, karena ada dalil. Wadawu amrodokum bis sorako. Obati penyakit kalian dengan cara memperbanyak sorako. Yang tidak ada dalil berarti bukan syar'i. Ya. Ingin laris dagangan, baca Al-Fatihah tujuh kali. Ini tidak syar'i. Nah, tidak ada dalil. Mana ada dalil dari Nabi ingin laris dagangan, baca Al-Fatihah tujuh kali? Tidak ada. Ya. Jadi yang dimaksud sebab syar'i ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. فإذا اعتمد الإنسان على ذلك فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له Barang siapa yang mengandalkan ini, mempercayai ini, maka dia berarti telah mengandalkan, mempercayai sesuatu yang khafi. Masih ingat sihir apa? Sihir adalah mahufiya sababuhu. Sesuatu yang sebabnya itu tersembunyi, nggak jelas sebabnya apa. Itu sihir. Entah sebabnya apa, tiba-tiba dia uh, suka sama si fulan. Tadinya tidak. Entah apa sebabnya, tiba-tiba dengan dia, dagangan dia laris luar biasa. Ya, entah apa sebabnya tiba-tiba begini tiba, ah, yang tidak jelas sebabnya itu sihir. Ya. Apa sebabnya begitu ditepuk punggungnya lalu diminta uangnya berapapun dikasih? Ini makufia sebabu. Sebabnya uh, tidak kelihatan. Tentu syaitan. Eh, ini sihir. Wahada sihrun kama sabaqa ta'rifu sihri fil lughah. Eh, uh, ini adalah sihir sebagaimana takrifnya, pengertiannya, definisinya menurut kaidah bahasa. Wa kadzalika at-tarku min sihri Begitu juga at-tarku, garis. Ini bagian dari sihir. Li'annahum yasta'milunahu fi sihri wa yatawassaluna bihi ilaih. Karena mereka menggunakan garis ini untuk sihir maka ketika garis itu dipakai untuk sutroh solat di dalam di tengah padang pasir karena tidak ada benda lain. Kemudian untuk sesuatu yang bermanfaat, misalnya menggambar, Nabi pernah menggambar garis dengan mengatakan bahwa ini adalah jalan lurus. Wa kutu an yaminihi wa shimalihi. Di kiri kanan garis lurus itu beliau membuat garis yang banyak. Beliau mengatakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan yang tidak lurus. Setiap jalan itu ada setannya, nah, tentu boleh. Karena beliau menggambar di situ untuk memberi pelajaran, bukan untuk sihir. Nabi juga pernah menggaris tentang cita-cita manusia. Digaris. Dan garis ini tidak terhingga terus panjang. Ya. Nah, kemudian dilingkari dengan garis kotak. Kemudian digaris kecil-kecil. Garis lurus yang tidak terhingga itu digaris dengan kecil-kecil. Nabi mengatakan bahwa ini adalah angan-angan manusia terus tidak terhingga. Maka umumnya manusia hidup di dunia ini ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin. sampai umur 70 tahun, 80 tahun masih menginginkan itu. Ya, sebagian manusia menganggap itu sebuah kemuliaan. Ya, tapi Allah tidak itu tersela. Yang mulia kalau apa? Kalau memikirkan nanti nasib dia di akhirat. Nah, itu yang mulia. Nah, kemudian eh, garis potong-potong apa? Ini halangannya. Jadi cita-cita dia itu terhalang oleh garis-garis kecil. Garis-garis kecil ini ya sakit, ya kecelakaan, ya di PHK, ya ini, ya itu, yang menghalangi cita-cita dia. Kan karir kita, cita-cita kita itu kan banyak terhalang oleh penyakit, oleh kecelakaan, oleh ini, oleh itu yang kita tidak duga-duga. Ah, setiap seseorang itu berhasil melewati satu rintangan, maka dia akan mendapatkan rintangan berikutnya. Lepas rintangan itu, ketemu rintangan berikutnya. Lepas itu, rintangan berikut Itulah hidup di dunia ini. Melelahkan. Bikin capek. Ya, ini sangat jauh berbeda dengan kehidupan di surga. Tidak ada seperti tidak ada rintangan sama sekali. Ya, luas jalan terbuka terbentang. Tidak ada rintangan sama sekali. Tidak seperti di uh, dunia ini. Ah, rintangan terakhir yang garis yang kotak itu. Ah, ketika rintangan ini terakhir, dia tidak bisa melewati lagi. Artinya dia tidak mungkin bisa lepas dari rintangan itu selama-lamanya. Artinya selesai sudah tamat. Uh, memutuskan angan-angan yang panjang itu. Apa rintangan terakhir? Mati. Ya. Yeah. Ah, di sini garis yang lain, garis yang haram karena sihir dengan membuat garis itu lalu mengucapkan sesuatu, meramalkan sesuatu yang berhubungan dengan nasib seseorang. Ya. Kemudian tiara, begitu juga tiara. Liannaha mithlul iyafa tamaman tustanadu ila amrin khafiyyin la yasis la yasihu al-i'timadu alaih. Ini secara uh, praktek sama dengan iyafah. Tiarah sama dengan iyafah. Iyafah bagian dari tiarah. Ya, tatuyur. Menganggap sial sesuatu. Ya. Uh, melepas burung tadi sama. Kalau burungnya terbang ke kiri misalnya ini sial, jangan berangkat. Kalau terbang ke kanan berarti tidak sial, silahkan berangkat. Ini tatuyur. Dan nanti akan dibahas khusus di bab uh, eh, at-tiarah insyaallah tatayur uh, eh, pembahasan berikutnya akan uh, dijelaskan oleh beliau lebih lanjut. Kemudian perkataan isnaduhu jayyid. Isnadnya jayyid. Jadi uh, apa? Uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan isnadnya jayyid. Ini dibahas oleh uh, Syekh Utsaimin ya tentang uh, isnaduhu jayyid isnadnya jayyid jayyid yang dimaksud uh, baik uh, tidak bermasalah uh, sahih bisa dijadikan hujjah ini dibahas oleh Syekh Utsaimin karena ada sesuatu ya kita sudah mendapati selama Eh, mempelajari, mengikuti beliau mensyarahkan kitab Tauhid, ada beberapa kritikan beliau terhadap eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ada yang halus, ada yang tegas, ya. Bahkan nanti beliau akan membawakan hadis tentang, ah, sudah saya kira ya, hadis tentang uh, eh, berkurban lalat. Beliau mengatakan hadis itu sahih, Habis Utsaimin mengatakan hadis itu dhaif dan secara praktek bertentangan dengan apa yang dialami oleh Ammar bin Yasir. <clears throat> Kalau berkorban ralat karena terpaksa kok masuk neraka, ini bertentangan dengan Ammar bin Yasir yang mengucapkan latta uzza latta uzza karena terpaksa untuk melindungi nyawanya dan akhirnya Allah ampuni. Ya, ini salah satu kritikan. Ya, mari kita lihat. Qala Syekh. Berkata Syekh. Syekh siapa? Syekh siapa? Eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Yang mengatakan qala Syekh ini Syekh Utsaimin. Syekh yang dimaksud siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan isnaduhu jayyid. Sanatnya jayyid. Baik, bagus wa indi annahu aqallu minal jayyid fil waqi' padahal yang benar yang waqi' itu di bawah jayyid di bawah jayyid beliau seorang ahlul hadis tentu beliau tahu ya beberapa kritikan dari para muhaddis di antara Syekh Albani terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah alim berilmu eh, yang menunjukkan keilmuan beliau terutama dalam masalah tauhid karena memang sangat dibutuhkan di zaman itu sampai hari ini tentunya eh, judul-judul uh, yang ada di kitab tauhid ini menakjubkan sangat-sangat menakjubkan ya maka kita lihat ulama-ulama setelah beliau uh, apa tidak tidak atau jarang sekali yang menulis kitab tauhid cukup mengambil dari situ ya Kan ada beberapa kita tauhid selain yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, di antaranya Ibnu Huzaimah juga menulis kitab yang judul sama Kitab Tauhid, tapi tidak sehebat ini. Ya, Allah memberikan ilmu yang luar biasa, pandangan yang luar biasa kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari mana? Dari judul-judul. Kita tahu kitab tauhid kecil sekali, tipis sekali. Tipis sekali. Tapi judul-judul yang dibawakan oleh beliau, kadang beliau membawa judul hanya berupa ayat, ini menunjukkan kedalaman ilmu beliau, pemahaman beliau yang luar biasa terhadap tauhid. Sementara beliau hidup di saat di saat syirik luar biasa. Kesyirikan luar biasa. Di Jaziratul Arab luar biasa. Allah berikan uh, ilmu wabil khusus ilmu tauhid yang luar biasa pemahaman beliau ini. Ya, Ah, tetapi dalam masalah hadis, uh, mengatakan uh, ini manusia berlebih berkurang tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Dalam beberapa uh, ucapan beliau tentang uh, hadis uh, ada beberapa yang keliru. Di antaranya ini. Ya. Kemudian tentang lalat tadi. Wa indi annahu aqallu minal jayyid fil waqi. Menurut saya, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, yang benar di bawah jayyid. Di bawah jayyid. Illa ayyakuna hunaka mutaba'at. Hanya ada mutaba'ahnya. Hanya ada syawahid. Apa syawahid? Apa mutaba'ah? Ya penguat. Hadis lain yang sahih yang menguatkan hadis doaif tersebut. Ya, ada beberapa hadis lain yang sahih uh, atau setidaknya hasan yang menguatkan hadis tersebut yang tidak sampai derajat jayyid sanatnya. وكان بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح متنه وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنده Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis-hadis yang sahih isinya, sahih matannya. Matannya isinya sesuai dengan kaidah usul. Isinya tauhid tadi. Ya. Maka fa'innahu yatasahalu fi sanadi, maka sanatnya tidak perla, tidak terlalu dibahas. Ada kedoifan, ada kelemahan, tidak terlalu dipermasalahkan. Kenapa? Isinya bersesuaian dengan kaidah usul uh, yang sudah ada berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, ini sebagian ulama seperti itu. Wal aqsu bil aqs dan sebaliknya. Sebaliknya, jika sebuah hadis bertentangan dengan kaidah usul, tentu ditolak. Tentu ditolak. Mungkin walaupun di dalam uh, eh, sanat-sanatnya, perawinya, eh, orang-orang kuat misalnya, ya, tapi ada kedoifan di satu sisi yang mungkin tidak diketahui oleh uh, seorang ulama. Maka kalau jelas-jelas bertentangan dengan kaidah usul ditolak. Yang bersesuaian dengan kaidah usul diterima. Walaupun sanatnya tidak terlalu kuat. Iza kana mukhalifan lil usul fa innahu la yubali bis sanad Sebaliknya apabila bertentangan dengan kaidah usul, maka mereka tidak memperhatikan sanatnya. Udah, ditinggalkan saja. Ya, tidak di apa? teliti lebih lanjut. Ya. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa e, seorang sahabat datang ke kubur Nabi lalu minta-minta kepada Nabi sambil menangis, misal, ah, udah langsung dicoret. Ya, kaidah usul uh, sangat bertentangan dengan riwayat ini. Ya, nah, tidak diteliti lebih lanjut. Ya, buang-buang waktu. Ya. Nah, tentu ada ulama yang menyediakan waktunya untuk membahas kepalsuannya, untuk menerangkan bahwa itu palsu. Ini pun uh, satu kebaikan. Ya. Tapi manusia itu kan waktunya sempit, ya. Waktu itu sempit. Maka jangan sampai kita buang-buang waktu. Waktu itu sempit ya. Sehari cuma 24 jam itu terpotong oleh uh, tidur, makan, istirahat ini itu waktu itu sempit. Maka jangan buang-buang waktu. Para ulama adalah orang-orang yang sangat menghargai waktu. Ya. Antum tahu apa kata uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya uh, menjelang akhir-akhir kehidupan beliau di penjara beliau mengatakan, aku telah banyak menghambur-hamburkan waktu. Padahal bagaimana hasil karya beliau? Seribu judul kitab telah beliau tulis. Ya, dalam keadaan seperti itu beliau menyesal dengan mengatakan, aku telah menghambur-hamburkan uh, waktu. Ya. Begitu juga Syahalbani. Ya, Syahalbani kalau diminta oh, sesuatu ya beliau bilang satu jam satu jam ya satu jam loh oh, yang lain murid-muridnya ngotot tambah lagi oh, jarang sekali beliau menambah beliau menghargai waktu satu jam satu jam ya sangat dihargai waktu itu beliau kembali ke maktabah beliau kembali sendiri untuk mutolaah kitab-kitab ya Inilah para a'immah. Ya. وهذا مسلك جيد بالنسبة لأهل الحكم من الحديث ini yang dimaksud uh, jayid ya. ini yang dimaksud jayid jadi sebetulnya bukan jayid sanatnya tetapi matan ya nah, maka dikatakan jayid ini beliau kurang sependapat لكن بالنسبة للحكم على السند بأنه جيد بمجرد بمجرد شهادة الأصول هذا الحديث بالصحة فهذا مشكلون ya. Tetapi kalau jayid ini dikatakan sanad sanadnya jayid, maka ini muskil. Ya, sebab jika ada sanad seperti itu di tempat lain, apakah akan dikatakan jayid? Tidak. Karena begini, sanad itu kan ada di sini, ada juga di sana, kan begitu. Misalnya sanad e, rawi si fulan, si, si A, si B, si C, itu kan ada di hadis ini, ada di hadis itu, ada di hadis lain lagi, ya. Ah, untuk hadis ini nggak masalah karena memang hadis ini sesuai dengan kaidah usul. Untuk hadis lain bagaimana? Ya, ah, maka beliau kurang sependapat dengan ucapan beliau yang mengatakan syiyid. Beliau lebih suka mengatakan apa? Inna sanada fihi dofun walakinnal matan sahih. Nah, ini lebih tepat. Beliau lebih menyukai istilah ini. Sanatnya dhaif. Di dalam hadis itu ada sanat dhaif. Ada perawi yang uh, eh, majhul, ada perawi yang uh, tidak masyhur, tetapi matannya isinya sahih. Ya, ini uh, lebih tepat, lebih aman. Gitu. Berarti si rawi tadi apabila ada di tempat hadis lain, ya tertolak. Ya, yang dimana hadis lain tadi e, bertentangan dengan sunnah misalnya, bertentangan dengan Al-Quran misalnya. Ini lebih aman daripada mengatakan hadis itu jayid. Karena orang berikutnya, ya orang kan ilmunya berlebih dan berkurang. Ya. Orang berikutnya, para pelajar mengatakan, oh jayid. Berarti yang dikatakan oleh Syekh ini, dari A sampai uh, F misalnya, dari mulai uh, Imam Bukhari sampai Abu Hurairah, semuanya jayid semua. Padahal di dalamnya ada seorang sanad, ada seorang rawi yang lemah. Ya. Yeah. Nah, ini beliau uh, memberikan jalan keluar. Yang terbaik mengatakan bahwa as-sanadu fihi du'fun walakinnal matan sahih. Sanatnya du'if, tetapi matannya sahih. Ini kan banyak. Ya, yeah, banyak. Seperti apa dulu nah kita bahas uh, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Ya, lafaz seperti ini dhaif. Ya, secara sanat ya. Secara sanad dhaif. Tetapi isinya, maksudnya uh, sahih. Karena ada riwayat sahih mengatakan bahwa ada seorang anak muda yang berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, aku harus mengikuti perang ini yang akan engkau uh, jalani, uh, tapi aku tinggalkan ibuku sendiri di rumah tua, tidak ada mengurus, tidak ada yang mengurus ibuku. Bagaimana?" Ya Rasul, Nabi menjawab, pulanglah. Pulanglah. Karena surgamu ada di bawah telapak kakinya. Ya, karena surgamu anna jannataka uh, tahta qadamiha. Bahwa uh, surgamu itu ada di telapak uh, kakinya. Ini yang sahih. Ah, lafaz tadi dhaif kan secara sanad. Tetapi uh, secara isi oh, sahih. Dan ini banyak. Ya. Tapi ini tidak kemudian kita bermudah-mudah, ya. Berarti kalau begitu ada hadis yang sahih tapi isinya doif. ya. Ini jangan bermudah-mudah seperti itu. Ini ini sulit. Ya. Sulit ditemukan sebuah sanat yang sahih tetapi isinya oh dhaif bertentangan dengan usul ini sangat-sangat sulit mungkin ada ya sangat sulit ditemukan kecuali sekedar terbalik ya seperti ada di sahih Muslim ya eh, yatasaddaqu bisimalihi la ya'rifuhu yaminuhu seseorang yang bersodako secara sembunyi tangan kiri memberi tangan kanan tidak tahu. Kan terbalik ini. Mestinya yang sahih tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya. Hadis maklub seperti ini ada. Ya. Nah, termasuk Syekh Albani mengatakan uh, maklub hadis yang mengatakan uh, uh, Syekh Husaimin ya uh, Syekh Albani tidak mengatakan maklub uh, bahwa hadis yang mengatakan turunlah sujud uh, jangan seperti uh, unta Turunlah tangan dulu, kemudian dengkul. Syekh Utsaimin, Ibnu Qayyim dan lain-lain mengatakan ini hadis terbalik, maklum. Ya. Tentu bukan Nabi yang bersabda terbalik, tetapi si salah satu perawi membawakan hadis ini dan terbalik. Ya. Ah, kemudian uh, beliau membahas lebih lanjut tentang uh, sanad dan Eh, matan. Sebetulnya yang lebih di apa perhatikan itu sanat atau uh, matan. Wa ayyuhuma aham. Mana yang lebih penting sanat atau uh, matan? Ya. Beliau menjawab kilahuma muhimman. Dua-duanya penting. Dua-duanya harus diperhatikan. Karena kita tidak mungkin bisa tahu matan tanpa sanat. Ya. Tahu dari mana makan itu benar, makan itu sahih kalau tanpa sanad? Ya. Bahwa tujuannya adalah makan, ya. Tujuannya adalah isi, ya. Masuk sanad doang ya. Nabi hadasana uh, uh, Yahya bin Ma'in hadasannya Umaydi, hadasana Sa'id bin Hasan Abu Hurairah oh, udah sampai situ doang ya tentu enggak kan ada isinya tujuannya isinya tapi untuk mencapai isi itu melewati sanad dan dengan sanad itu kita tahu para ulama tahu ini betul dari Nabi, ini bukan, ini betul sabda Nabi, itu dhaif, itu palsu dengan sanad itu. Maka tidak boleh mengatakan yang penting matan gitu. Atau mengatakan yang penting sanad tidak. Tidak bisa dibisahkan Ya. Maka beliau menjawab kila huma muhimman Dua-duanya uh, penting, dua-duanya harus diperhatikan. Lakinnal matan idza kana sahihan tashhadu lahul usul qad tastaghni anhu bima tashhadu bihil usul. Uh, akan tetapi matan apabila matan itu sahih dan jelas-jelas sesuai dengan kaidah usul seperti tadi yang dibawakan oleh beliau maka cukup cukup. Walaupun kita tidak membahas uh, sanatnya. Sanatnya tentu ada. Gitu. Ada di uh, hadis riwayat Abu Daud misalnya, kan di dalam Sunan Abu Daud tidak semuanya sahih. Nah, ada hadis yang sangat bersesuaian mendukung syariat ini, mendukung wajibnya lima waktu, mendukung wajibnya uh, puasa Ramadan, ya. Maka cukup gitu. Tidak diselidiki lebih lanjut uh, sanatnya oleh sebagian ulama. Amma sanat falabuda minhu. Adapun sanat tidak boleh tidak pasti harus ada. Maka ucapan Abdullah bin Mubarak yang sangat terkenal apa? Laulal isnad laulal sanad kata beliau di sini laqala kullu man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, kalau tidak ada sanad, maka siapapun akan berkata apapun sesuka dia. Ini kalau tidak ada uh, sana.